Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas keduanya dan mewafatkan kita di atas keduanya pula. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Sedikit tentang masalah tema. Ada ya sedikit miskomunikasi antara panitia pusat dengan panitia di sini. Kalau panitia pusat yang saya terima itu tentang faedah manhaj dan akidah dari hadis Irbad bin Sariyah. Kalau yang menyebar katanya di tempat antum di sini apa itu? Menyikapi dakwah kelompok harokah, itu kan ya. Ya, tapi sebetulnya tidak berjauhan ya insya Allah kita akan gabungkan dua tema tersebut ya meskipun inti pembahasannya tentang hadis tadi ya insya Allah tidak saling tabrakan atau berjauhan ya kita coba untuk menjamakkan keduanya sekali lagi insya Allah kajian kita masih berkaitan dengan hadis tadi, cuma ya juga tidak jauh dari pembahasan menyikapi dakwah kelompok harokah. Ikhwani fila wa rahmani rahmani wa rahmukumullah Hadis ini sangat masyur ya, terutama di kalangan sunnah wal Jamaah Salafiyin. Dan hadis ini juga tercantum dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah empat kumpulan atau kumpulan 40 hadis karangan Imam An-Nawawi rahimahullah yaitu tepatnya pada hadis yang ke-28 eh, ya, hadis yang ke-28 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam An-Nawawi rahimahullah taala Langsung kita baca hadisnya ya eh, kemudian kita akan sedikit jelaskan dari apa yang kita dapati dari sarah-sarah para al-ulama. An Abi Najih Al-Irbad bin Saria radhiyallahu taala anhu dari seorang sahabat yang kunyahnya adalah Abu Najih namanya Al-Irbad bin Saria radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Wa'adhana Rasulullah SAW mau balighatan wajilat min hal kulub wa darafat hal ayun Pernah suatu saat dalam riwayat ini ba'da salat subuh ya. Rasul ngasih kultum subuh. Wa'adhana memberikan wejangan ya. Dalam riwayat sekali lagi ba'da salat subuh Rasul memberikan wejangan ini. Kata Irba bin Sariyah Suatu saat Rasul pernah memberikan kepada kami wejangan, wasiat, nasihat yang sangat mendalam. Sampai wajdat min hal kulub. Hati kami para sahabat itu bergetar karena sangat luar biasa mendalamnya wejangan Rasul tersebut. Wa dharafat min hal ayun sampai air mata kami bercucuran. Betul-betul emrasuk eh, wajangan Rasul tersebut di dalam hati para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Irba bin Saria, kaannaha mauidatu muwaddi'. Ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan. Fa'ausina. Maka berilah kami wasiat. Ya. Kemudian Rasul memberikan wasiat emas beliau kepada para sahabat dan kepada kita semuanya. Apa wasiat tersebut? Rasul mengatakan usikum bitaqwallahi azza wajalla. Ini wasiat Rasul yang pertama. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wajalla. Nasihat yang kedua, wasam'i wa ta'ah Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Wasiat yang kedua, wajib bagi kalian mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dia dari budak Ethiopia. Wajib bagi kalian mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dia dari budak Ethiopia. Kemudian poin yang ketiga, kata Rasul, "Waman ya isminkum fasara ikhtilafan katsira." Rasul ngasih warning, peringatan, barang siapa yang hidup setelahku nanti dia akan melihat perpecahan, perselisihan yang banyak. Ini poin yang ketiga dari hadis ini. Poin yang keempat, Wasiat Rasul yang keempat. Ini solusi bagi perpecahan tersebut. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiyin addu 'alaiha bin nawajid. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidil mahdiyin dan gigit ya erat dengan gigi geraham kalian. Saya ulangi lagi, wasiat Rasul yang keempat, pegang erat sunahku dan sunnah para khulafa rasyidin, gigit erat dengan gigi geraham kalian, pegang erat sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin, ya. Kemudian yang terakhir wasiat Rasul wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam urusan agama itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh al bani dan juga ulama-ulama yang lain. Eh, saya ulangi terjemahan hadisnya dari Abi Najih Irbad bin saria radhiyallahu taala anhu beliau berkata dahulu atau suatu saat Rasul pernah memberikan kepada kami wejangan nasihat yang mendalam sampai hati kami bergetar, air mata kami bercucuran. Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, seolah-olah ini adalah wasiat nasihat perpisahan. Maka berilah kami wasiat yang ya mencakup yang komplit. Kemudian Rasul memberikan wasiatnya, Rasul bersabda, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian mendengar serta taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dia dari budak pia. Poin yang ketiga, barang siapa yang hidup setelahku nanti, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Kemudian yang keempat, solusinya barang siapa atau wajib berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin, pegang erat, gigit dengan gigi geram kalian, dan yang terakhir, jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama, karena setiap yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan selainnya. Insyaallah kita akan bahas lima poin dari wasiat perpisahan Rasul ini. Yang pertama tentang takwa Allah Azza wa Jalla. Rasul mengatakan usikum takwa Allah Azza wa Jalla. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini suatu yang selalu Rasul ingatkan. Takwa Allah, takwa Allah, takwa Allah yaitu dalam khutbatul hajah. Apa khutbatul hajah itu? Hah? Apa khutbatul hajah itu? Bukan khutbah haji. <laughs> Beda. Ya, itu khutbah wada. Ya. Itu di Arafah ya, betul. Pada zaman Rasulullah SAW, khutbatul wada. Pada waktu haji wada. Ini khutbatul hajah, apa itu? Bukan. Apa? Pembukaan khutbah yang tadi kita sudah sampaikan. Eh tidak asing, cuma mungkin penamaannya atau mungkin antum pura-pura lupa. <laughs> Yaitu ucapan Rasul ketika membuka eh pengajian ataupun khutbah atau ceramah beliau. إن الحمد لله نحمده wa ونستغفره yang mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu seorang sahabat Rasul pernah berkata dalam Sunan Abi Dawud karena Rasul SAW yu'allimuna khutbatal haja fi nikah wa ghairihi dahulu Rasul mengajarkan kepada kami khutbatul haja inalhamdulillah tadi pada acara pernikahan dan selainnya. Pada khutbah nikah dan selainnya. Khutbah Idul Fitri, Idul Adha, khutbah Jumat. Rasul selalu memulai dengan khutbatul hajah. Karena luar biasa ya maknanya. Ya meskipun ya sangat disayangkan antum tiap kajian mendengarkan ini cuma ditanya khutbatul hajah. Hah? <laughs> Padahal di antara faedahnya luar biasa sampai ada seorang sahabat itu masuk Islam di antara sebabnya takjub dengan isi khutbatul hajah. Ya. Siapa yang tahu sahabat tersebut? Hah? Abu Sufyan? Bukan. Ada yang tahu? Hmm, biar nggak ngantuk, ya. harus ada interaktif. Nah, nah, ini juga sering kita sampaikan, ini juga termasuk salah satu sunnah Rasul dalam taklim pengajaran. Kadang Rasul ketika mau mengajari sahabat sesuatu ditanya dulu. Hah? Bukan sahabat. Ulama salah, namanya bukan sahabat. Bukan. Eh, ada seorang sahabat sekali lagi masuk Islam di antara sebabnya karena takjub dengan isi khutbatul hajah yaitu yang bernama Dimat bin Sa'laba Al-Azdi Dimat ya Dimat bin Sa'laba Al-Azdi ini kalau kita kaji butuh tema khusus ya khutbatul hajah ya makna khutbatul hajah itu butuh kajian khusus Ya, namun intinya di sini Rasul ketika memulai ceramah khutbah selalu membacakan ayat yang intinya takwalah yang seperti kita sampaikan tadi ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqati ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida ini karena apa eh pentingnya takwa Allah maka sering diulang-ulang ya Memang mudah diucapkan, namun perlu perjuangan dalam praktek di lapangan. Masalah apa? Takwa Allah azza wa jalla. Ya. Karena sangat pentingnya takwa Allah. Allah pun mewasiatkan takwa ini kepada kita dan juga kepada orang-orang sebelum kita. Dalam surat An-Nisa Allah berfirman, Walakat wasainal ladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dari ahli kitab dan kepada kalian untuk kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa Allah, takwa kepada Allah ini adalah wasiat Allah eh kepada kita dan kepada orang yang sebelum kita. Takwa Allah adalah wasiat Rasul kepada para sahabat dan kepada kita semuanya. Ya, Bahkan Rasul ketika mengutus pasukan perang selalu disampaikan wasiat takwallahi azza wajalla. Ya, karena ini adalah kunci kesuksesan di dunia wal akhirat. Karena takwa Allah kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Takwa Allah adalah kunci kemenangan kaum muslimin. Ya. Kalau kita mau tambahkan poin takwa Allah ini yaitu tentang keutamaan takwa. Apa saja keutamaan takwa banyak sekali. Ya. Kau kita katakan tadi kunci ya, kesuksesan di dunia wal akhirah. Karena orang yang bertakwa ya Allah janjikan berbagai macam janji surganya hanya untuk orang yang bertakwa wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin dan bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian dan kepada surga yang seluasnya langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Ini keutamaan takwa yang pertama, surga balasan orang bertakwa. Ya. Surga balasan bagi orang yang bertakwa. Dengan takwa Allah Allah akan mudahkan segala urusan kita. Allah berfirman, "Wa mayatakilah yattaqillah yaj'al makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Ya. Mungkin sebagai dai ya, kok banyak halangan rintangan. Di antara caranya dengan banyak bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Allah mengatakan pula dalam ya ayat berikutnya wa mayatakilla yaj'alu min amri yusra. Mungkin bisa dikatakan yang ketiga Allah akan mudahkan urusannya. Ya tahu yang kedua Allah akan berikan jalan keluar, ini Allah mudahkan urusannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah kata Allah Allah akan berikan kemudahan bagi bagi dirinya. Kemudian yang keempat Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa mayatakillah Ya ja'alau makhraja Werzukhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari problematika kehidupannya dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Bahkan sebagian ulama ketika menulis tentang masalah asbab rezeki, sebab menggapai rezeki adalah takwa Allah. Ya, dan di antara takwa Allah belajar ilmu ilmu agama. Eh, bahkan ada dua, ada kisah dua orang sahabat ya Rasul SAW yang satunya tajir pedagang, yang satunya tolibul ilmi. Sang pedagang, sang kakak itu pernah datang kepada Rasulullah mengeluhkan tentang adiknya yang selalu belajar agama, nggak ngurusi bisnis. Ya, Kemudian kata Rasulullah, minhu turzaku atau bihi turzaku. Ya. Dengan adikmu ini belajar ilmu agama, engkau diberikan rezeki. Ya. Bukan berarti antum meninggalkan pekerjaan, bukan. Dalam artian di sini, kalau memang ya antum sekarang tugasnya belajar ya belajar dan itu salah satu sebab apa? Pintu rezeki takwa Allah azza Wajalla. Kalau takwa Allah kita katakan tadi kuncinya kemenangan kaum muslimin. Ya. Kalau kaum muslimin bertakwa kepada Allah, Allah berikan kemenangan. Dalilnya surat Ali Imran ayat 121 dan 125. Coba buka mushaf ya. Kuatir kita salah. Allah mengatakan intasbiru wa tattaqu" la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bersabar, bertakwa kepada Allah, tidak akan mungkin makar-makar orang kafir bisa memadaratkan kalian. Ketemu? Ali Imran 1, 21 ya. Bala intasbir watataku la yadurukum atau 120. Hah? Satu dan satu kan ya. Dan musafir. Ya. ya memang kita tidak harus menghafalkan nomor ya. Kita nggak mau membuat sensasi hafalan nomor. Ya sekarang ini ada yang hafal nomor ayat ya, sampai apa? Ya kanan kirinya depan, depan belakang atas bawah ya luar biasa ini bukan berarti suatu yang apa? Menunjukkan akan ahlu sunnahnya dia. Ya kan? Kalau ahlu sunnah harus seperti itu, ulama nggak jadi ahlu sunnah. Ya, nggak ada ulama yang seperti itu. Ya, ini yang lama. Nah. 120 cuma bagian yang terakhir. Itu 120. Wa intasbiru wa tattaku la yadurrukum kaidum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kalian bersabar dan bertakwa, tidak akan mungkin musuh-musuh kalian, makar-makar musuh kalian mencelakakan kalian. Ini juga ada keterkaitan yang erat ya dengan masalah manhaj yaitu inilah manhajnya sunnah wal Jamaah dalam mengembalikan kejayaan umat. Intasbiru bersabar. Kalau memang belum punya apa? kekuatan. Jangan apa? Ya, kalau istilah kita bonek, ya, bondo nekat, ya, kemudian apa? Menantang orang kafir untuk perang. Ya. Padahal kata para ulama, gimana kaum muslimin sekarang mau mengajak perang orang kafir sedangkan jarum saja masih mengimpor dari orang kafir. Ya, Gimana mau melawan orang apa? Orang kafir. Eh, kekuatan akidah, kekuatan senjata, semuanya tidak ada di tangan kaum muslimin. Ya. Ini yang apa bedanya sunnah dengan kelompok harokah. Ya. Terutama kelompok teroris, kelompok khawarij. Ya. Mereka tidak punya kekuatan sebagaimana orang-orang kafir nekat apa? Jihad. Ini menyelisih sunnah Rasul SAW tidak bersabar. Ya. Dahulu pada zaman Rasul ketika di kota Mekah, para sahabat ditindas, ya para sahabat ada yang dibunuh. Kemudian ada seorang sahabat yang bernama Khabat bin Arad radhiyallahu anhu mengatakan ya Rasulullah ala tastansirun Allah ya Rasulullah kenapa engkau tidak minta tolong kepada Allah Kenapa engkau nggak berdoa kepada Allah agar Allah memenangkan kita? Ya. Para sahabat sudah siap berjihad pada waktu itu untuk melawan orang musyrikin. Eh di kota Mekah. Namun apa kata Rasul? Orang-orang sebelum kalian ada yang digergaji tubuhnya menjadi dua. Ada yang disisir dengan sisir besi sehingga mengelupas daging kepala mereka. Namun mereka tidak berpaling dari agama mereka. Walakin Walakinnakum jilun. Namun kalian ini tergesa-gesa. Ini pas untuk orang-orang haulil khawarid, kelompok haroka. Yang ingin apa? Sekali ngebom langsung berdiri khilafah apa? Islamia. Ya, ini bukan dunia sulapan. Ini fikih kata para ulama, fikih dakwah. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala al muslimun in kanu fi ardin hum fiha mustada'afun falyamalu bi ayati sabr. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ketika kaum muslimin ada di suatu tempat atau suatu zaman yang mereka itu lemah, ya, maka hendaklah mereka mengamalkan ayat-ayat tentang apa? Kesabaran. Sabar dulu, kuatkan akidah, ya. Kekuatan iman, wa aidulahum masato atau min Persiapkan dari kekuatan yang kalian miliki. Kata ulama yang paling utama kekuatan akidah, kekuatan al-iman, ya. Dahulu para sahabat mereka menang bukan karena persenjataan, bukan karena ekonomi, bukan karena politik mereka. Namun yang paling utama sebab utamanya karena tauhid mereka, takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sekali lagi fikih dakwah ahli sunnah wal jamaah ketika kaum muslimin dalam keadaan dalam keadaan lemah dianjurkan untuk mengamalkan ayat-ayat kesabaran ya bersabar sebagaimana Rasul dahulu bersabar ya namun bukan berarti sabar kita berdiam diri masih banyak usaha di antaranya watattaku bertakwa kepada Allah ya jangan meremehkan takwa Allah Apalah artinya kekuatan senjata, apalah artinya kekuatan ekonomi kalau tidak ada takwa Allah Azza wa Jalla. Coba kita renungkan kembali kisah perang Uhud ya. Ketika para sahabat sudah kelihatan menang ya. Namun mereka tergelincir. Mereka lupa dengan pesan Rasul untuk mereka bah tinggal diam ya di bukit pemanah ya sampai ada komando dari Rasulullah SAW. Namun ketergelinciran dari para sahabat Radulahu taala anhum jami'an. Itu ada pelajaran yang berharga. Satu kemaksiatan, pelanggaran syariat menghancurkan pasukan kaum muslimin. Itu satu kemaksiatan. Bagaimana kalau ada kesyirikan? Bagaimana kalau ada kebitahan? Bagaimana kalau menumpuk ke maksiatan? Bagaimana mungkin kaum muslimin akan apa? Akan menang. Makanya itu salah satu strategi ya dakwah salafiyah dalam mengembalikan kejayaan umat. Sabar dulu, luruskan akidah kaum muslimin. Satukan kaum muslimin di atas tauhid dan sunnah. Ya. Meskipun harus dengan apa? Tasfiyah. Harus dengan apa? Memurnikan Islam dari kotoran yang menempel, kesyirikan, kebitahan, dari kelompok-kelompok sesat. Ya, harus kita apa? Tasfiyah agar Islam ini dan kaum muslimin bu, ya, kokoh kembali akidah dan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. untuk kesabaran, ya. Jangan apa? tergesa-gesa. Kita lihat sekarang bagaimana kaum muslimin di Myanmar, eh dijaya, ditindas, eh ya, semoga Allah menolong mereka, semoga Allah menghancurkan orang-orang kafir tersebut, ya. Namun bukan berarti kita apa? cari jalan pintas. Ya. Teriakan jihad-jihad dan seterusnya. Ini bukan perang antara apa? antar supporter, ini antar negara. Eh, dalam artian negara yang eh, ya betul-betul menjajah mereka. Eh, ya. Jangan bonek. Ya. Teriakan ayo kita jihad rame-rame ke eh, Myanmar. Gimana mereka punya eh, ya kekuatan militer yang eh besar antum lawan dengan apa? Dengan pisau dapur? Eh? Mereka punya pesawat tempur, antum punya becak tempur. Gimana mau ya mengalahkan orang-orang kafir? Ini juga pakai apa? Eh perhitungan. Demikian pula yang Rasul praktekkan di kota Mekah pada waktu itu ketika kaum muslimin masih lemah bersabar. Ya. Namun bersabar bukan berarti dia masih ada banyak usaha. Di antaranya apa? Dengan takwa Allah Azza wa Jalla. Dan Allah berjanji tadi, jika kalian bersabar bertakwa kepada Allah, tidak akan mungkin makar-makar jahat orang-orang kafir memadatkan kalian. Allah tekankan lagi pada ayat selanjutnya 125. Eh, surat Al-Imran 125, intasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min faurihim hadza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Jika kalian bersabar, bertakwa, Kemudian musuh mengepung kalian. Maka Allah akan turunkan bala bantuan berupa lima ribu malaikat yang diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah dan Rasulnya menekankan takwa Allah Azza wa Jalla. Karena itu kunci kebahagiaan, kunci kemenangan di dunia wal, wal akhirah. Ya, ditanamkan kepada diri kaum muslimin ya, untuk mereka banyak-banyak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Cuma sekarang masalahnya apa itu takwa? Ya. Apakah hanya pakai baju takwa? Nah, tidak. Namun takwa eh, sebagaimana yang didefinisikan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Talak bin Habib rahimahullah taala. Ketika muncul fitnah di zaman para tabi'in, ya. Ketika itu awal-awal perpecahan di tengah umat luar biasa gelombang perpecahan pada waktu itu. Kemudian sebagian orang-orang yang baik datang kepada Talak bin Habib, ya sekali lagi seorang ulama tabi'in. Orang-orang tersebut mengatakan qad waqa'atil fitnah. Fa kaifa Wahai Talak bin Habib, sekarang ini kita lagi menghadapi berbagai macam bentuk fitnah. Ujian berupa perpecahan, eh, munculnya kelompok-kelompok sesat. Bagaimana kita menghadapi menghadapinya. Maka beliau mengatakan, ittaqu habit takwa, Lawan, hadapi, sikapi dengan engkau bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian orang-orang itu bertanya lagi, ajmil lana taqwa. Apa itu arti takwa? Jelaskan kepada kami apa arti takwa. Maka beliau mengatakan takwa adalah antak malabi taatillah. ala nurin min Allah tarju Allah. yaitu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasul SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian antatruka maksiat Allah ala nurin min Allah takhafu iqaballah. Engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa yang luar biasa yang disampaikan oleh Talak bin Habib rahimahullah taala ya engkau meng, engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah mengharapkan pahala dari Allah engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah azza wa jalla kalau kita kumpas ya kita kupas ini butuh tema eh, baru lagi juga ya masalah takwa ini di situ ada tiga unsurnya yang pertama melaksanakan ketaatan, meninggalkan maksiat, ya. Yang kedua, di atas cahaya dari Allah, artinya ittiba. Kita takwa itu gak sembarangan, gak asal-asalan, gak ngarang-ngarang. Ya, namun harus apa? Di atas cahaya dari Allah. Dengan dasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW ittiba. Kemudian tarju sawab Allah mengharapkan pada Allah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini perlu untuk kita sampaikan tentang poin penting ini juga dalam masalah ya keistiqomahan kita di atas dakwah salafiyah. Ya. Karena kalau kita lihat sekarang ini luar biasa. Beberapa orang-orang yang dulunya mungkin dikenal masyarakat sebagai ya dai-dai yang menyuruh kepada dakwah salafiyah namun sekarang berbalik arah. ya. Namun sekarang justru malah ya menyerang dakwah as-salafiyah. Kita harus betul-betul introspeksi diri karena memang hati hanya Allah yang bisa mengaturnya. Ya, makanya kita hanya bisa berdoa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala ini. Namun juga ditambah dengan usaha. Di antara usahanya untuk kita bisa isi koma, yaitu dengan kita introspeksi niat kita. Ya, dalam kita ngaji, dalam kita berdakwah untuk apa? Eh, karena salah satu faktor orang itu nggak bisa isi koma tidak adanya ikhlas dalam dalam hatinya. Entah dia masuk ke dalam wasalafia untuk mendapatkan kedudukan, mendapatkan harta atau yang eh dalam berbau urusan dunia, naudzubillah min dalik. Kita ingat sabda Rasul, inna ahadakum layak malu bi amali ahli jannah hatta mayakuna bainahu wa bainahu ila dira fayasbiqu al kita malu bi amali nar fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang awal hidupnya berbuat seperti perbuatan penghuni surga sampai antara dia dengan surga selangkah saja namun takdir mendahulunya dia pun mengakhiri hidupnya dengan perbuatan penghuni api neraka maka dia pun masuk api neraka awalnya baik awalnya salafi terakhir-terakhir kok apa? Menyimpang dari dakwah as-salafiyah. Ya. Apa sebabnya? Kata Rasul dalam riwayat yang lain, dia beramal yang baik tersebut fima badulin nas. Yang nampak di hadapan manusia. Namun hatinya penuh dengan apa? Ria anifak. Na'udzubillah min dalik. Ya. Maka Allah balikkan keadaannya. Awalnya salafi, akhirnya menjadi ya khariji, khawarij, naudzubillah min dalik. Atau menjadi haraki, naudzubillah min dalik. Ya, ini harus kita apa introspeksi. Ya, kita dengarkan di eh, ya media yang ada sekarang ini luar biasa fitnah akhir zaman. Ya, sekali lagi, ini pesan Rasul untuk bertakwa kepada Allah. Di antara takwa Allah yaitu apa? Mengharapkan pahala dari Allah. Tarju sawab Allah. Ini juga pesan bagi para dai untuk betul-betul dalam dakwanya dilandasi dengan takwa Allah Azza wajalla takwa yang sebenarnya apalagi dalam menghadapi fitnah akhir zaman ini. Ya, sebagaimana pesan Talak bin Habib ketika ditanya oleh sebagian orang pada waktu eh, munculnya fitnah, bila mengatakan fitnah di antara cara menghadapinya dengan takwa Allah Azza wajalla Dengan menjalankan ketatan kepada Allah, meninggalkan maksiat kepada Allah, Kemudian ya dalam takwa itu harus ada ittiba mengikuti sunnah Rasul dan ikhlas. Dan ada rasa harap, rasa takut ar wal, khauf. Ya. Kita dalam mengarungi batrah dakwah salafiyah ini demikian harus ada rasa khauf wal Ya. Rasa takut jangan sampai kita ini ya nantinya melenceng dari dakwah salafiyah. Makanya perlu tadi keikhlasan, perlu takwa Allah, perlu untuk terus kita emang eh, kaji tentang masalah akidah manhaj, ya, agar kita betul-betul bisa terus istiqomah. Ya, kita mendekat kepada para ulama, ya, sunnah wal jamaah, kepada para asatidah yang ya istiqomah di atas akidah wan manhaj, ya, menjauh dari alil bidah, bukan malah bermasalah dengan al bidah. Ini adalah apa? Ya, naudzubillah min dalik jalan menuju kepada ketidakistiqomahan. Naudzubillah min dalik. Ya. Ini sekali lagi dibutuhkan takwa Allah azza wajalla dalam kita mengarungi bahtera eh, dakwah salafiyah ini ada al khauf ya rasa khawatir jangan sampai kita menyimpang dari dakwah as-salafiyah dari akidah as dari manhaj as-salafi ada ada rasa takut khawatir ya dan itu menjadi sekali lagi menjadi Cambuk untuk kita menjauh dari sumber-sumber fitnah di antaranya majelis-majelis ahli al-bidah, majelis-majelis al-harakiyin kita tinggalkan. Bukan malah kita apa? ikut muktamarnya, ikut kajiannya, ya, naudzubillah min dalik. Ini sekali lagi karena memang sekarang ini ada yang terbawa arus ke sana. Para ulama sangat mengecam, melarang, mengharamkan kita duduk bermajlis dengan al-bidah, ya, bersatu dengan mereka. Namun eh, beberapa saat yang lalu ada di antara yang mengaku sebagai salafi bahkan dai salafi ikut-ikut muktamal mereka dan berdalil pula akan kebolehannya naudzubillah min dalik lewat istihadnya yang ya nyeleneh tersebut naudzubillah min dalik ya padahal ulama ya alhamdulillah kita sudah tulis ya makalah singkat persatuan lintas manhaj dan akidah kita bawakan fatwa lajnah daimah yang dipimpin oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dahulu dan para ulama-ulama yang lainnya mereka mengharamkan eh, dakwah salafiyah eh, ya harus eh betul-betul melaksanakan ma'ana li washabi tidak dicampur adukkan dengan eh, kelompok-kelompok sesat yang ada ya. namun inilah sekali lagi akhir zaman penuh dengan fitnah ya. kemudian harus ada rasa harap. Jangan putus asa. Ya, masjid di demo, ya. Kajian di demo. Jangan putus asa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ya. Makanya Syekh Abdul Aziz Ar-Rais Hafidullah Ta'ala salah seorang masyayikh salafiyah atau masyayikh dakwah salafiyah di kota Riyadh ditanya tentang kejadian yang eh, menimpa eh, Al Ustaz Al Fadil Ustaz Yazid ya dalam pembangunan masjidnya ada pertanyaan kepada beliau itu ada di telegram telegram beliau kemudian beliau menjawab ada tiga poin yang beliau sampaikan yang pertama memang kebiasaan ahli bid'ah memusuhi ahli sunnah itu sudah suatu yang tidak aneh tidak asing eh, suatu yang lumrah dalam artian tidak aneh ya kalau ada ahli bid'ah musuhi ahlu ahlu sunnah itu sunatullah sampai hari kiamat. Karena apa? Nggak akan mungkin bersatu antara sunnah dengan apa? Al bid'ah. Adid dan la istamian. Dua hal yang bertentangan nggak akan mungkin bersatu. Namun kata beliau yang aneh kalau ada ahlu sunnah yang bermesraan dengan ahlul bid'ah. Ini kata beliau yang aneh. Seperti yang kita contohkan tadi, ada dai salafi yang ikut muktamarnya apa? Kelompok Harokah. Ini yang kita apa? Aneh, namun nyata, ya kan? Itu yang poin yang, yang pertama kata beliau. Yang kedua kata beliau bahwasanya dakwah salafiyah itu tidak terbatasi dengan masjid. Dahulu para sahabat di awal ya, dakwah mereka di kota Mekah nggak punya masjid, namun dakwah tetap jalan. Ya. Artinya apa? Jangan putus asa ketika tadi ada yang masjid eh, ditutup menjadi demo dan sebagainya. Masih banyak lapangan apa? Dakwah, apalagi sekarang luar biasa media-media dakwah yang dimiliki oleh dakwah as-salafiyah. Meskipun bukan berarti kita diam begitu saja. Boleh mempertahankan, boleh untuk kita berusaha mempertahankan. Ya, dan beliau mengusulkan diantaranya dengan mendatangi orang-orang yang berwenang, pihak berwenang untuk apa? Ya, ya yang melobi, ya, kekuatan lobi ya atau menyampaikan kepada mereka juga tentang hakikat dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah bukan seperti yang didengungkan di luar sana, eh atau eh Wahabi yang didengungkan di sana dan sebagainya. Disampaikan dengan hak, ya. Sekali lagi harus ada araja harap. Eh, jangan putus asa dalam berusaha me, eh, ya, pertahankan hak kita, memperjuangkan dakwah salafiyah. Masih banyak tempat-tempat untuk kita apa? berdakwah. Itu poin yang kedua yang beliau sampaikan. Yang ketiga, ya diantaranya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jangan remehkan masalah apa? Doa. Bahkan kata beliau, wa a'dhamu sabab. Bahkan doa itu adalah usaha yang paling ya dahsyat, yang paling luar biasa. Contoh, Ya, kalau kita kasih contoh, kisah Nabi Isa alaihissalam ketika di akhir zaman setelah beliau membunuh Dajjal, kemudian muncul Yajud wa Majud. Ya, dua kabilah manusia yang tidak ada yang bisa menandinginya. Ya, mereka telah berhasil membantai manusia di atas muka bumi ini. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Isa untuk pergi ke bukit Atur Allah nggak memerintahkan beliau untuk melawan Ya'jud wa Ma'jud karena Allah tahu Nabi Isa tidak apa? Tidak mampu. Ini juga fikih dalam jihad. Sebagaimana pada waktu Rasul di kota Mekah ketika lemah tidak ada seruan untuk berjihad melawan. Namun bukan berarti dia begitu saja. Apa usahanya Nabi Isa alaihissalam dan orang beriman pada waktu itu menengadahkan tangan eh kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya, maka ketika Allah mengabulkan doa tersebut, eh Allah habisi ya judah majud dalam waktu apa? Satu malam. Ya. Ini sekali lagi harus kita yakin Allah ala kulli syai'in qadir. Inilah eh dalam kita mengarungi bahtera dakwah asalafia ini harus ada arroja wal khauf, khawatir, ya. Makanya waspada, hati-hati dengan alil bidah, ya sebagaimana kata Imam Al-Barbahari ahli bid'ah itu perumpamaannya seperti kal akrab, kala jengking, skorpion, ya. Mereka memendamkan yadfanuna rusahum fiturab, memasukkan kepala mereka ke dalam tanah, sembunyi, ya. Namun, ya mereka apa? menampakkan ekornya, ya. Ekornya yang di atas permukaan, kepalanya di bawah. Ini kelicikan al bidah seperti skorpion seperti kala jengking. Kalau ada kesempatan mereka akan menyengat. Ya, maka hati-hati harus ada khauf. Ya, jangan meremehkan. Ya, pertengahan raja wal khauf itu harus terus ada. Eh, dalam ketakwaan kita kepada Allah, dalam kita beribadah, dalam kita mengharungi, mengarungi kehidupan dunia ini, dalam kita mengarungi bahtera dakwah salafiyah, harus ada rojak wal, wal khauf hati-hati. Ya, mereka licik. Terkadang apa? Mereka seperti main wayang. Ya, dalangnya di belakang. Ya, antek-anteknya yang disuruh ke depan. Ya, mereka main kucing-kucingan. Itu suatu yang ya merupakan tabiatnya ali al bidah. Ya, maka harus ada roja wal wal khauf al uh, khawar war roja. Yaitu wasiat Rasul yang yang pertama takwallahi azza wajalla. Kemudian yang kedua, Rasul mengatakan sam'i wa ta'a wa in ta'amara alaikum abrun habasyi. Wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dari budak Ethiopia. Di sini ada salah satu prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Akidah ahlu sunnah wal jamaah. Yang hampir kitab-kitab ya akidah ulama ahli sunnah, ulama salaf itu selalu berisikan masalah ini. Ya. Yaitu apa? Mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Makanya ini yang kita sampaikan lagi dalam temanya yaitu faedah manhaj dan akidah dalam hadis Ibad bin Sariyah. Ini salah satu prinsip dasar eh ahlu sunnah wal jamaah yang merupakan salah satu pembeda antara al-sunnah dengan al-bidah. Yaitu dalam masalah menyikapi pemimpin kaum muslimin. Sebetulnya ini juga butuh kajian khusus. ya Kalau mau diperinci. Bahkan masalah yang satu ini saja. Masalah wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, kalau tidak salah, Syekh uh, Muhammad Al-Imam dari Yaman itu menyusun atau ya ada judul makalah judulnya itu 100 atau lebih dari 100 hadis yang mewajibkan kita mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ada berapa hadis? Lebih dari 100. Mau kita bacakan semuanya? Hah? Itu ada nanti antum kalau mau lihat di internet ya. Klik saja ya tentang masalah aksan min mi'ati hadis tentang anis anis an wujubi sami wa ta'a liwalil amr ya itu akan muncul luar biasa eh hadis-hadis tentang masalah ini wajib dan men, eh, wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin kalau kita mau tambah ya kita perinci lagi kita sering meringkas kajian tentang hal ini tujuh sikap ahli sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin tujuh sikap ahli sunnah terhadap apa? Pemimpin kaum muslimin. Yang pertama, menghormati pemimpin kaum muslimin. Kalau kita di negeri kita ini terkhusus terutama presiden kita Bapak Jokowi Hafidullah Ta'ala. Itu pemimpin kaum muslimin di negeri kita ini. Maka bagaimana sikap kita? Yang pertama, apa tadi? menghormati, memuliakan pemimpin kaum muslimin. Dalilnya sabda Rasul SAW, Man akrama allah akramahullah. Barang siapa yang memuliakan pemimpinnya, Allah akan memuliakannya. Wa man ahana Allah, ahanahullah. Dan barang siapa menghinakan pemimpinnya, Allah akan menghinakannya. Suatu saat ada seorang berkata pada waktu ada pidato pemimpin atau khalifah pada waktu itu. Masih di zaman para sahabat, ya. Ada seseorang yang tiba-tiba nyeletuk mengatakan undur ila amirina yalbasu thiyabal fusak. Lihatlah kepada pemimpin kita ini dia memakai baju kefasikan. Maka seorang sahabat Rasul yang bernama atau yang kunyanya Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu langsung mengatakan uskut diam engkau. Karena aku mendengar Rasul bersabda tadi, barang siapa yang memuliakan pemimpin eh, kaum muslimin, Allah akan memuliakannya dan barang siapa menghinakan pemimpin kaum muslimin, Allah akan apa? menghinakannya. Dakwah salafiyah menghormati pemimpin, ya. Tidak apa merendahkannya. Ya. Adapun kelompok haroka kebiasaan mereka ya menghina, merendahkan, mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Ya, pemimpin kita dikatakan tohut. Nah, itu salah satu pembeda kita dengan kelompok al-khawarij, kelompok haroka. Ya. Maka ah, waspada. Kelompok Haroka bukan Salafiyah. Ya enggak akan mungkin bisa apa? Bersatu Salafi Haroki enggak mungkin. Ya, Salafi Salafi, Haroki ya Haroki. Kalaupun sekedar penamaan itu Salafi, namun hakikatnya Haroki ya tinggalkan. Ya, zaman sekarang ini harus teliti. Meskipun mengaku Salafi, namun hakikatnya kelompok Haroka tinggalkan. Kemudian yang kedua, yaitu mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Kalau mau dalilnya tadi ada berapa? Lebih dari 100. Sebenarnya satu saja cukup, ya, apalagi ratusan. Apalagi sudah ditambah lagi dengan ayat, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati rasul walil amri minkum. Wahai orang beriman, wajib bagi kalian taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemimpin kalian. Tentunya di sini taat dalam hal yang ma'ruf yang tidak menyelisihi perintah Allah dan perintah Ar-Rasul. Makanya dalam ayat tadi surat apa itu? Anisa 59 Allah mengatakan ati Allah wa ati Rasul. Sedangkan ulil amri tidak ada kata-kata atiu. Hikmahnya ya di antara pelajaran yang tersirat di dalam ayat itu Taat kepada Allah dan Rasul itu mutlak, wajib ditaati. Pasti benar. Adapun taat kepada pemimpin itu mukoyat terikat dengan hati Allah wa ati Rasul. Kalau perintahnya pemimpin tidak bertentangan dengan hati Allah hati Rasul, maka wajib ditaati. Namun kalau bertentangan, didahulukan hati Allah wa ati hati Rasul. Makanya tidak ada kata-kata ati U ulil amri ya padahal ati Allah ati Rasul langsung ulil am amri. Taat kepada Allah itu mutlak, wajib dilaksanakan, tidak ada tawar-menawar. Adapun taat kepada pemimpin dilihat dulu apakah perintahnya menyelisih syariat atau atau tidak. Kalau nggak menyelisih syariat wajib ditaati. Namun kalau menyelisih syariat haram untuk di, ditaati. Ya. Kemudian ada syubhat ya dari kelompok harokah. Oh itu kan pemimpin yang soleh ya kalau pemimpinnya toleh, ya, nggak soleh, apa wajib ditaati? Maka kita jawab tetap wajib ditaati selama dia masih muslim. Selama perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah, wajib ditaati. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasul mengatakan, "Saya kunu ba'di umara." yastanuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hati. Akan muncul sepeninggalku nanti pemimpin-pemimpin yang tidak berpegang teguh dengan petunjukku dan tidak mengamalkan sunnahku. Wa sayakumu fihim rijalun kulubum kulubus syayatin fi jusmanil ins. Dan akan muncul di tengah pemimpin-pemimpin tersebut pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Sudah nggak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul, dolem lagi. Sampai Rasul gambarkan apa? Manusia namun berhati Naudzubillah minta sangat kejamnya. Ya, pemimpin yang tidak soleh sama sekali. Namun ya ini sikap sahabat. Ya, bertanya bukan ya berfatwa kalau tidak tahu seorang sahabat perawi hadis ini yang bernama Hudzaifah bin Yaman bertanya, "Fa kaifa asna in adraktu dari kaya Rasulullah?" Ya Rasulullah, bagaimana sikapku kalau aku menghadapi pemimpin yang seperti itu? Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, enggak berhukum dengan hukumnya Rasul, ya. Kemudian dolim. Apa jawaban Rasul? Apakah disuruh mendimu? Apakah disuruh melengserkan kudeta? Disuruh ngebom? Tidak. Rasul mengatakan, tasma wa tuti wa in duriba wa ukhida maluka. Tetap engkau mendengar dan taat kepada perintahnya meskipun dipukul punggungmu, dirampas hartamu, isma wa ati, dengar dan taati. Jelas tidak? Sangat jarang sekali. Ya, wawasannya bagaimanapun keadaan pemimpin tersebut meskipun tidak saleh, selama dia masih muslim wajib didengar dan ditaati perintahnya yang ma'ruf. Kemudian ada syubhat lagi. Ini subatnya harokah. Ya, makanya tema kita apa? Masih ada kaitan untuk menjawab, menyikapi kelompok harokah. Di antaranya mereka mengatakan, oh yang kita taati itu kalau dipilih lewat pemilihan yang syar'i. Kan di negeri kita kan nggak syar'i pemilihannya kan, lewat demokrasi. Kita katakan ya nggak syar'i. Cuma kalau sudah menjadi pemimpin, dan diakui oleh rakyat ya kaum muslimin di negeri kita atau manusia rakyat di negeri kita maka wajib mendengar dan taat kepada perintahnya yang ma'ruf apa dasarnya hadis Irbad bin Sariyah kok bisa gimana antum bisa enggak menjawab Hah? kata para ulama nanti bisa dilihat dalam Sarah Hadis Arba'in Nawawiyah karangan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Fathu Al-Qawil Matin fi Syari Arba'in wa Tatimatul Khamsin ya beliau mengatakan <clears throat> ulama membahas masalah dua hadis yang kelihatannya bertentangan yaitu yang pertama hadis Irbad bin Sariyah yaitu wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun dari budak Ethiopia. Padahal di sana ada hadis yang berbunyi al-a'immatu fi Quraisy pemimpin kaum muslimin yang dimaksud khalifah, pemimpin tertinggi dunia kaum muslimin itu harus dari Quraisy. Nah, ini mengharuskan dari Quraisy, kok ini membolehkan dari apa? Budak Ethiopia. Bagaimana menjamakkan? Atau apa ada kontradiksi di sini? Apa ada hadis yang bertentangan satu dengan yang lain? Tidak mungkin. Itu sikap al-sunnah. Wajib mengatakan, meyakini, tidak mungkin ada pertentangan antara ayat dengan hadis yang sahih atau hadis yang sahih dengan hadis yang sahih lain tidak akan mungkin ada pertentangan. Cuma tinggal bagaimana cara menjamakkan, ya, mengkolaborasi antara mengkompromikan antara dua hadis tersebut. Kata para ulama, secara asal ya, pemimpin yang berupa khalifah ya, itu harus dari Quraisy. Rasul mengatakan tadi al-a'immatu fi Quraisy, pemimpin yaitu khalifah tertinggi kaum muslimin harus dari Quraisy. Namun seandainya ada seorang budak dari Ethiopia atau dari Depok atau dari Jakarta, dari Indonesia misalnya, dia punya kekuatan melengserkan, menggolengkan khalifah yang dari Quraisy tadi, yang syar'i itu dan berhasil dan dia dibayat oleh kaum muslimin dengan kekuatannya tadi maka kewajiban kita mendengar dan taat meskipun kita yakini caranya menjadi pemimpin itu salah yaitu dengan apa kudeta tadi ini kata pak ulama ya kita alus sunnah berputar bersama dalil kemana dalil berputar dalil mengharamkan kita haramkan dalil menghalalkan kita menghalalkan di sini dalil mengatakan dem, eh, eh, mengkudeta melengserkan memberontak kepada pemimpin yang sah itu haram hukumnya Nanti akan kita sampaikan pada poin berikutnya. Namun ketika sudah menjadi pemimpin dan dia dibaiat oleh kaum muslimin atau oleh manusia secara umum, maka kewajiban kita meyakini akan keabsahan daripada kepemimpinannya dan wajib kita menghormatinya, wajib mendengar dan taat kepadanya dengan dasar hadis wasam'i wa wa in ta'ammara alaikum abdun Habasyi. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dia dari budak apa? Ethiopia. Ya. Sama dengan kejadian di negeri kita. Caranya nggak syar'i, kita yakini, ya. Jangan seperti sebagian ini juga muskilah eh, problematika kita sekarang ini ada naudzubillah min dai yang ya bisa dikatakan tualah sudah, ya yang menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah. Cuma punya statement yang sungguh ya parah ya. Dalam tulisannya di FB mengatakan Islam tidak menjelaskan ya dengan jelas eh, lewat dalil yang qat'i baik Al-Qur'an atau hadis atau ijma tentang bentuk kepemimpinan dan bagaimana cara memilih pemimpin. Naudzubillah min dalik. Kalau orang ahli bidah memang mungkin seperti itulah keyakinan mereka Islam nggak komplit. Namun ini ada dai yang mengaku ahli sunnah, dai salafi mengatakan Islam tidak menjelaskan tentang masalah kepemimpinan, cara memilih pemimpin. Naudzubillah min dalik. Ya. Ini ucapan yang keji terhadap Islam. Ya. Islam telah menjelaskan sampai masalah buang hajat. Kok masalah kepemimpinan yang luar biasa pentingnya nggak dijelaskan. Naudzubillah min dalik. Ya. Ini sekali lagi fitnah akhir zaman. Makanya ya kita harus betul-betul eh makanya kita ya sekarang ini ingin untuk terus mengingatkan ya terutama jamaah salafiyin tentang manhat manhat manhat akidah karena sekali lagi ya luar biasa banyak dai-dai yang berguguran di tengah jalan ya sudah apa keropos manhaj dan akidahnya sampai menuduh Islam tidak sempurna. Ya. udah min dzalik. Ya, maka sekali lagi Islam telah menjelaskan metode pemilihan ya di antaranya lewat cara para sahabat khulafa rasyidin dahulu. Dalam Islam yang ada yang syar'i cuma dua ya. Secara ya, global secara singkat yaitu lewat dipilih oleh pemimpin yang pertama. Seperti Abu Bakar memilih siapa? Umar bin Khattab langsung dipilih. Yang kedua caranya seperti Umar bin Khattab memilih Utsman, yaitu memilih ahlul hali wal akad, tim ya untuk memilih siapa khalifah sepeninggal beliau. Itu yang disyariatkan. Dan Rasul mengatakan dalam hadis ini, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa Arasidin. Ini hadisnya. Ada cara apa? Memilih pemimpin yang syar'i. Eh luar biasa. Eh, sekali lagi ucapan sang ustadz tersebut. Eh meskipun eh menisbahkan kepada salafi, namun ucapannya jauh daripada dakwah salafiyah yang meyakini Islam agama yang sempurna sudah komplit semuanya. Ya. Naudzubillah min dalik. Sekali lagi, ini yang harus kita pahami meskipun caranya tidak syar'i namun kalau sudah dipilih wajib untuk didengar dan ditaat. Dan itu yang dipahami oleh para ulama salaf di antaranya Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab beliau Usul Sunnah ya bahwasanya wajib ditaati pemimpin meskipun dengan cara al-ghalabah kudeta tadi yang tidak syar'i. Poin yang ketiga, sikap al-sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin bersabar atas hal yang tidak kita sukai dari pemimpin. Entah yang nggak kita sukai itu memang maksiat atau yang nggak kita sukai itu nggak cocok dengan ya apa yang kita inginkan harus bersabar nah, tahan lisan, tahan anggota badan dari hal-hal yang tidak Allah cintai, Allah ridhoi. Rasul mengatakan dalam Sahih Muslim, ya kalau antum mau pembahasan ini dari hadis, coba lihat Sahih Bukhari ada di situ Kitabul Ahkam. Sahih Muslim ada kitab Al-Imarah menjelaskan tentang ini sikap Sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Rasul mengatakan man ra'a min amiri syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya apa yang tidak dia sukai, maka bersabarlah. Fa innahu man faraqal jama'a shibran famata mata mitatan jahiliyah. Karena barang siapa yang keluar dari kepemimpinannya dan dia mati, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Nauzubillah min dalik. Kalau kita melihat ada kebijakan pemerintah, eh, presiden yang khususnya tidak cocok dengan apa yang kita inginkan, bersabar. Ini perintah Rasul, ya. Jangan sedikit-sedikit demo, ya. Sabar. Kemudian tahan diri, ya. Jangan berbuat yang anarkis. Harus sabar, ada kesabaran. Kemudian yang ke berapa keempat ya? Menasihati pemimpin ketika keliru dengan cara yang baik. Bersabar bukan berarti diam tanpa usaha, namun harus ada usaha. Di antaranya menasehati. Tentunya semua ini dengan kemampuan. Ya. Dan yang paling mampu menasehati para ulama. Menasehati pemimpin kaum muslimin kalau keliru. Adinu nasihat. Rasul mengatakan agama adalah nasihat. Ketika ditanya, liman ya Rasulullah? Untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Rasul mengatakan di antaranya, li'aimmatil muslimin. Untuk pemimpin kaum muslimin. Namun bagaimana cara menasihati? Ikut rambu-rambu aturan yang Rasul telah apa? ajarkan. Bagaimana caranya? Dalam sunan atau dalam Musnad Imam Ahmad dan juga Sunan Ibn uh, As-Sunnah li Imam Ibn Abi Asim Rasul mengatakan man arada an yansaha li sultanin bi amrin fala yubdihi ala niatan kata Rasul jika kalian atau salah seorang di antara kalian ingin menasihati pemimpinnya maka jangan di hadapan umum jangan di jalan-jalan diteriak-teriaki jangan di medsos jangan di internet jangan di mimbar bebas Ya. Walakin ya khutbiadi Ambil tangannya fayakhluwa bihi. Berduaan dengannya, empat mata dengannya. Fa'in qabila fadak. Jika diterima nasihat, alhamdulillah, itu yang diharapkan. Wa illa qad kana ladhi adale. Jika dia terima, sudah gugur apa? Kewajiban. Ini jalan yang Rasul ajarkan dalam menasihati pemimpin kaum muslimin. Maka tidak syar'i adanya demo-demo tersebut. Ya, atau namanya aksi itu aksi ini eh, samirawan ya intinya apa mengeluarkan eh, unek-unek kepada pemimpin di hadapan umum sama Rasul mengatakan fala yubdi ala niatan jangan di hadapan umum ini kalau kita masih mengaku pengikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nasihat menasihati dengan cara apa rahasia tidak di hadapan umum ini yang kita sangat sayangkan Ya, sebagian kalau orang Haroka memang itulah manhajnya mereka, mencaci maki pemimpin, mengkritik pemimpin yang dapat umum, ya, bahkan sampai mengkudeta itu memang ya, kelakuan mereka seperti itu. Cuma sekarang sebagian dari kita ikut latah dengan apa kelompok Haroka, yaitu mengkritik pemimpin di ya, internet, di webnya. Naudzubillah min dalik. Padahal ini salah satu apa? pembeda antara ahlu sunnah yang asli dengan ahli al Ya. Makanya sering kita katakan sekarang ini kita lagi krisis manhaj dan akidah. Eh, bukan hanya orang jamaah awamnya saja, bahkan yang dai salafinya pun ikut-ikutan eh terkena virus kelompok kelompok haroka. Naudzubillah min dalik. Ya. Kemudian menasihati itu pun dengan cara yang yang lemah lembut. Karena apa? Allah saja menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun menasihati pemimpin yang paling kufur, yaitu Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut, apalagi pemimpin kaum muslimin. Fakula lahu kaulan layinan la'allahu yatadakar au yaksha. Sampaikan kepada Fir'aun ucapan yang apa? Kaulan layinan, lain lemah lembut. Ya. Ada sebagian ya kelompok Haroka mengatakan antum ini salafiyin kalau terhadap pemimpin lemah lembut namun kepada kelompok-kelompok Islam itu keras ya kita katakan ahlu sunnah eh, salafiyun ya dulu nama dalil aina madara ahlu sunnah itu berputar kemana dalil berputar dalil mengatakan kita keras kita harus keras dalil mengatakan kita harus lemah lembut kita lemah lembut terhadap pemimpin kita lemah lembut karena apa? Ini dalilnya. Fakula lahu kaulan lainan. Namun kepada kelompok-kelompok sesat, Rasul menyontohkan keras kepada mereka. Al khawarid kilabu alihnat. Kelompok khawarid anjing-anjing neraka. Al qadariyah tu majusuatil ummah. Kelompok qadariyah majusinya umat ini. Kita hanya apa? Mengikut saja. Ya, bahkan kita katakan seandainya Rasul menyuruh kita keras kepada pemimpin dalam menasihati, kita juga akan apa? Ikuti. Cuma Rasul mengatakan cara menasihati pemimpin rahasia, ya dengan sembunyi-sembunyi berduaan tidak di hadapan umum. Kemudian ya Allah merintahkan untuk lemah lembut. Ya, maka kita ikuti. Kalau terhadap dai-dai penyesat umat, kita keras. Karena apa? Itu perintah Allah dan Rasul saya salah Ya. Dan itu yang dicontohkan oleh ulama asalah. Kita berputar kemana dalil? Kemana saya dalil itu apa? Berputar. Nah, yang berapa? 45. Saya ulangi lagi ya, menghormati, mentaati, bersabar, menasehati. Nah, yang kelima berarti. Yang kelima, mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Rasul bersabda, Khiyaru a'immatikum alladzina tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian berdoa ya mendoakan mereka dengan kebaikan dan mereka pun mendoakan kalian dengan kebaikan. Di sini ada isyarat untuk kita mendoakan yang baik kepada pemimpin kaum muslimin. Dan ini yang juga merupakan pembeda antara al sunnah dengan al bidah yang mendoakan kebaikan bagi pemimpin itu ciri ahlu sunnah, sedangkan mendoakan kejelekan itu ciri ahli bid'ah. Sebagaimana hal ini diucapkan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yad'u ala sultan fa'lam anna sahibu hawa." Jika Anda melihat ada seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, ketahuilah dia pengekor hawa nafsu, dia alil bid'ah. Namun sebaliknya ida ra'aita rajulan yad'u sultan fa'lam anna sahibu sunnah. Namun jika Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, ketahuilah dia pengikut sunnah insya Allah. Ini garis pemisah antara alil sunnah dengan alil alil bidah. Ya. Maka ya antum kalau mau tahu siapa alil sunnah bidah, lihat tentang sikapnya terhadap pemimpin kaum muslimin ya waktu aksi demo kapan lalu ya sempat kita dengar ya di ya suara yang sangat jelas ya Allahumma alika bi Jokowi maksudnya kalau artinya terjemahan ya Allah binasakanlah Jokowi itu ada di aksi-aksi yang kapan lalu itu eh, dengan jelas mereka mendoakan kebinasan kepada pemimpin kaum muslimin nah ini yang kita ketahui tadi ini prinsip sunnah mendoakan kebaikan bagi pemimpin kaum muslimin. Kalau ahli bid'ah itulah kebiasaan mereka. Ya, sungguh benar ucapan Al-Imam Al-Barbari rahimahullahu taala. Ya. Kemudian yang keberapa keenam yaitu tidak memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Dalam Sahih Muslim Dalam Sahih Muslim Rasul mengatakan atau seorang sahabat yang bernama Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, "Bayakna Rasulullah sallam ala sam'i wa ta'a fi usrina wa yusrina wa athratin alaina fi mansatina wa makrahina wa athratin alaina wa alla nunazil amru ahlahu illa antara kufran bawahan innakum minallahi fihi burhan." Kata Ubadah bin Samit, kami dahulu pernah membaiat Rasul untuk kami mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam keadaan kita susah maupun senang, dalam keadaan kita semangat ataupun malas dan untuk kita mendahulukan hak pemimpin di atas hak kita. Dan kita dilarang. Ini intinya, wa alla nunazi al amra ahlau. Kita dilarang untuk mengkudeta, memberontak kepada pemimpin kaum muslimin Kecuali kalau kalian melihat dari pemimpin tersebut kekafiran yang nyata dan kalian memiliki bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata para ulama dan juga dikatakan Imam Nawawi rahimahullah, ijma' alusunnah, ijma' salaf mengatakan haram mengkudeta pemimpin muslim bagaimanapun kedoliman atau kefasikannya. Ya. Ini ijma' alusunnah wal jamaah. Ya, namun kita juga dengarkan pada waktu aksi-aksi kapan lalu, ya kalau tidak diterima ya apa aspirasi kita, usulan kita, maka kita akan apa? Kudeta. Ini sekali lagi, ini bedanya alusunan dengan ali al Ya. Ini kata Imam Nawawi ijma ulama tentang haramnya mengkudeta pemimpin kaum muslimin eh bagaimanapun kezaliman dan kefasikan mereka. Yang terakhir yang ketujuh yaitu melaksanakan sebagian ibadah bersama pemimpin kaum muslimin. Melaksanakan sebagian ibadah bersama pemimpin kaum muslimin. Contoh di antaranya berjihad. Jihad melawan orang kafir, menyerbu negeri kafir. Harus dengan komando pemimpin kaum muslimin. Bukan pemimpin ormas, bukan ya ketua yayasan, ya bukan dengan ustadz pengajian bukan. Namun berangkat jihad melawan orang kafir, menyerang menyerbu negeri kafir dengan komando pemimpin kaum muslimin. Ya. Dalilnya apa? Dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan innamal imam junnatun yuqatalu min waraihi. Sesungguhnya pemimpin kaum muslimin adalah perisai yang kaum muslimin berjihad di belakangnya. Ya. Makanya ulama ketika menjelaskan masalah fikih jihad, dia antara jihad yang fardu ain yaitu jihad yang mana itu atas perintah pemimpin kaum muslimin. Misal misalkan ya, Bapak Jokowi mengatakan ya bagi jamaah masjid apa ini? al ya. Nurul Ikhlas ya. Hari ini juga wajib berangkat ke Rohingya. Siap? Wah, ragu-ragu gitu kok jawabannya. Ya, ini salah satu contoh. Kalau pemimpin memerintahkan kepada sekelompok kaum muslimin untuk berangkat jihad, bagi kelompok ini fardu ain untuk berangkat jihad. Ya. Artinya apa sekali lagi ini salah satu prinsip al-sunnah perintah e, untuk berjihad menyerbu orang kafir itu harus dengan komando ya presiden atau khalifah atau raja dari kaum muslimin ya, tidak orang perorangan naik sepeda motor ditulisi ayo kita jihad bukan itu ya lagian yang dilawan negara ya jangan negara dilawan oleh apa ya kelompok pengajian nggak ya, bisa anak ukul ya ini sekali lagi itu tujuh poin. Eh di antaranya juga kata ulama as melaksanakan salat Idul Adha, Idul Fitri bersama pemimpin kaum muslimin. Ya kalau kita lihat dalam sebagian kitab salaf di antaranya uh, akidah salaf Imam Sufyan As-Sa'uri beliau mengatakan kepada muridnya ya Syuaib la yanfauka ma hatta tarasalah khalfa kulli barin wa fajirin. Wahai Syuaib, tidak bermanfaat apa yang kau tulis sampai engkau berpendapat wajibnya sholat di belakang pemimpin kaum muslimin yang soleh maupun yang toleh, yang baik maupun yang jelek. Kemudian beliau bertanya, asratakulaha apakah semua sholat? Tidak, kata Imam Sufyan ats namun salatul Jum'ah wal Idain, salat Jumat dan salat Idul Fitri Idul Adha waktunya harus bersama dengan pemimpin kaum muslimin. Ya, dalam artian ikut komando pemimpin kaum muslimin, bukan ikut ormas. Ya. Ini yang dituangkan oleh ulama-ulama salaf, ulama al-sunnah dalam kitab-kitab akidah mereka. Ini hanya ringkasan. Tadi sebetulnya dikasih waktu kajian sampai jam 11 saja materinya. Mana Pak India? Hah? Materinya? Soal bukan materi ini. Soal jawabnya setengah belas. Boleh? Oh ya, kita kasih izin tuan rumah dulu. Kalau enggak kita diusir atau didemo nanti. Ya, kita lanjutkan. Poin yang ketiga dari hadis Irba bin Saria. Rasul mengatakan, "Waman ya'ish minkum fasar ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup sepeninggalku nanti, dia akan melihat perpecahan yang banyak. Ini adalah wahyu dari Allah kepada Rasul. Rasul nggak tahu yang gaib. Ya, Rasul nggak meramal. Namun itu wahyu dari Allah. Bahwasanya akan terjadi sepeninggal beliau perselisihan perpecahan yang banyak. Dan ini telah terjadi mulai ya di awal-awal generasi pertama ya munculnya kelompok-kelompok sesat dan itu Rasul eh jelaskan lagi juga dalam hadis tentang iftirakul ummah perpecahan umat sataftariku hadil ummah ala salasin wasabina firqa kullu afinat illa wahida umat Islam akan terpecah menjadi tujuh kelompok, 73 kelompok, ya. 73 golongan, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu, Ketika eh, para sahabat bertanya, "Mahya ya Rasulullah, siapa yang selamat itu ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Ma'ana ali washabi." Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Intinya inilah yang Rasul sabdakan dan sungguh benar sabda Rasul dan telah terjadi perpecahan di tengah tengah umat. Sebagian ulama mengatakan 73 ini bukan pembatasan. Ini cuma sekedar menjelaskan bagaimana banyaknya kelompok-kelompok sesat tersebut. Ya, kalau kita hitung di negeri kita ini luar biasa ratusan, ya. Tiap ya waktu muncul kelompok-kelompok ini. Ya. Meskipun kata Abdullah bin Mubarak, kata Abdullah bin Mubarak, nenek moyang dari tujuh tiga golongan itu eh tujuh dua lah, yang satu yang selamat ya. Tujuh dua golongan yang sesat itu nenek moyangnya ada empat. Kata siapa tadi? Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan aslu isnataini wasabi'ina hawan arba'atu ahwa. Asal muasal, nenek moyang tujuh dua golongan yang sesat ada empat. Yaitu kelompok khawarid, kelompok Syiah, kelompok Al-Qadariyah, dan kelompok murjiah. Keempat-empatnya ini muncul ya di zaman para sahabat dan juga zaman at-tabi'in. Ini kalau kita bahas panjang lebar juga masalah Syiah, masalah Khawarij, ya, bahkan butuh tahunan. Ya, kita sempat mengkaji satu buku masalah Syiah khusus itu setahun lebih, ya, tiap minggu pertemuan. Ini nggak tahu satu kali pertemuan cuma berapa jam. Ya, namun intinya ini adalah nah ringkasan dari apa yang kita ya ambil dari ucapan para ulama. Dan semua kelompok-kelompok ini empat ini masih tetap eksis ya pemikiran dan akidah mereka. Mungkin namanya ada sebagian yang nggak ada. Nggak ada kelompok namanya khawarij. Namun orang-orangnya banyak ya, dengan nama yang lain, ada ISIS, ada Al-Qaeda eh, dan sebagainya. Nama Syiah masih ada ya, namanya Syiah ya sangat qatalahumullah. Al-Qadariyah tidak ada kelompok namanya Qadariyah sekarang. Ada enggak? Namun pemikirannya masih eksis. Ya. Bahkan salah satu dari ustadz yang kita sampaikan Tadi yang hafal nomor-nomor ayat itu jatuh ke dalam kesesatan kelompok Qadariyah. Dia nanya mengatakan bahwasanya eh ada perbuatan manusia yang tidak Allah takdirkan. Itu pemikiran kelompok Qadariyah yaitu menafikan takdir Allah. Ini namanya Qadariyah. Kelompok Murji'ah juga masih ada. Di antara keyakinannya yang penting hatinya baik. Ada enggak? Iya di negeri kita Jawa ini Ya, ada keyakinan seperti itu. Yang penting hatinya apa? Baik. Orang laki disuruh sholat, ya, nggak mau dengan alasan yang penting hatinya apa? Baik. Ya. Perempuan disuruh berjilbab, yang penting hatinya berjilbab. Ini susah hati berjilbab, ya. Di mana beli jilbabnya? Namun ini kelompok murjiah masih ada pemikirannya, cuma namanya ya berganti. Makanya ahlu sangat ya memperingatkan hati-hati dengan slogan. Jangan hanya tertipu dengan slogan, propaganda, lihat intinya, lihat isinya, hakikatnya. Ya. Kemudian poin yang keempat, karena semakin mepet waktunya. Poin yang keempat, yaitu Rasul memberikan solusi terhadap perpecahan umat ini. Apa solusinya? Apa jalan keluarnya? Apakah mengatakan ikhtilafu umat rahmah perselisihan umatku ada rahmat. Eh, kalau perselisihan umat rahmat, mari kita berselisih terus. Ya, ini kata para ulama hadis yang tidak ada asalnya. Hadis la aslalahu. Ya. Dan jelas-jelas menentang firman Allah, ya eh, tasimu bihabla jami'an wala wala tafarraku. Berpeganglah dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Ya, namun bagaimana sikap kita menghadapi perselisihan? Yaitu kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Anisa ayat 4 ayat 59 tadi, fa in tanazatum fi syai'in farudu ilallah wa rasul. Jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ya. Jangan asal ngomong khilaf ulama. Ini istihad ya. Kalau ada perselisihan, kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan membuat umat bingung. Oh, ya. Peringatan Maulid Nabi, oh itu ada khilaf ulama. Jangan mengatakan apa? sesat atau menyesatkan orang yang melakukan bid'ah malia. Ini berat, ya. Kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Apa kata Al-Quran dan Sunnah? Kalau mau sekedar khilaf istihad banyak khilaf ulama. Ya. Masalah misalnya ya minuman keras, ulama juga khilaf. Apakah Anda menjelaskan eh, jangan keras-keras? Eh, karena ulama juga apa? Beristihad, ulama juga khilaf. Masalah apa? Penentuan ini khomer ya atau tidak? Ya, ada sebagian mazhab yang mengatakan ya khomer itu hanya yang terbuat dari anggur. Yang dari selain anggur itu halal kata mereka. Apakah antum sekarang membolehkan? Kan banyak sekarang minuman keras bukan dari apa? Dari anggur. Naudzubillah min dalik. Eh, kalau hujahnya sedikit-sedikit istihad ulama, sedikit-sedikit ya khilaf ulama, jangan keras-keras ini khilaf ulama, ya hancur agama ini. Hancur ya dakwah salafiyah ini. Ya. Makanya solusinya bukan dengan mengatakan seperti solusi khilaf ulama ya alaikum bisunnati kembalikan umat kepada sunnahnya Rasul sunnah para khulafa ar-rasyidin ya ini solusinya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin ini yang juga kata Syekh Al-Bani rahimahullah dalam kitab Tafsir wa Tarbiyah ini yang banyak tidak dipahami oleh kaum muslimin. Dan insya Allah pada sesi pertemuan ayat safari dakwah yang pada asar insya Allah anak akan bahas masalah ini yaitu sikap ahli sunnah dalam menghadapi perbedaan mazhab ya kita akan nukilkan ucapan Syekh Al-Bani bahwasanya Rasul mengatakan umat Islam akan jaya umat Islam akan diangkat kehinaan dari mereka kalau mereka kembali kepada agama mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah bukan kembali kepada khilaf para ulama ya ulama berselisih ditimbang dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah ya ini solusi dari ya Rasul SAW ketika ada perselisihan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin pegang sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin ini sama dengan hadis tadi perpecahan umat. Solusinya dari perpecahan umat. pegang sunnah Rasul, sunnah para khulafah Rasul, para sahabat Rasul. Jalan yang selamat cuma satu. Jalannya Rasul dan para sahabat. Ar-Rasul. Jangan mengatakan eh banyak jalan menuju surga. Ya. Kita katakan tidak, jalan menuju surga cuma satu. Ma'ana alaihi wasabi. Kalau jalan menuju neraka banyak, tujuh dua jalan. Ya, Jangan mengatakan apa jalan, banyak jalan menuju ke ke surga tidak. Jalan surga satu, jalan neraka banyak. Jangan pakai peribahasa apa? Banyak jalan menuju Roma. Roma negara mana? Islam atau kafir? Ya, kalau menuju ke kafiran neraka banyak jalannya. Namun menuju surga cuma satu. Ya, ma'ana alaihi wa ashabi. Ya, ini harus kita apa? Pegang erat sampai akhir hayat kita. Ya. Alaikum bi sunnati wa sunnati khafar rasyidin addu 'alaiha bin nawajid. Eh sebetulnya kalau kita mau kupas ini butuh kajian khusus lagi tentang sunnah. Kemudian apa makna sunnah di sini? Kata para ulama, kata-kata as-sunnah jika dimutlakkan itu bisa empat maknanya. Kata-kata apa? As-sunnah jika dimutlakkan bisa empat maknanya. Yang pertama yang terkenal mustahab. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika tinggalkan tidak berdosa. Asuna yang kedua maknanya al hadis sinonim dengan al hadis. Rasul mengatakan taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma kita wa sunnati. Aku tinggalkan kalian di atas dua perkara yang jika kalian berpegang teguh dengan keduanya tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnahku. Yang dimaksud sunnah di sini apa? Hadisku. As-sunnah yang ketiga maknanya al-akidah. Seperti ulama-ulama salaf dahulu menamai kitab-kitab akidah mereka dengan as-sunnah. Ada usul sunnah Imam Ahmad, syarh sunnah Imam Barbahari, asl sunnah wa qaduddin Imam Abu Hatim Ar-Razi, kemudian juga kitab as-sunnah karangan putra Imam Ahmad, as-sunnah karangan Al-Khalal muridnya Imam Ahmad. Itu kitab kita tentang akidah, cuma judulnya apa? As-sunnah. Ya, as-sunnah di sini sinonim dengan apa? Al-aqidah. Kemudian makna sunnah yang keempat adalah jalan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini makna hadis alaikum bisunnati. Pegang erat jalan hidupku kata Rasul. Ya. Itu makna sunnah secara umum yaitu apa saja yang ada ya di metode hidupnya Rasulullah alaihi wasallam. Nah, kita bisa tahu makna sunnah itu ini nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat lewat redaksi ucapan. Contoh, Ana mengatakan bersiwak kalau mau sholat itu sunnah. Apa makna sunnah di sini? Hah? Mustahab. Ya. Kalau anak mengatakan wajib bagi antum sekalian berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maksud As-Sunnah di sini apa? Al-Hadis. Kalau anak mengatakan, ya, wajib bagi kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Apa makna sunnah di sini? Hah? Jalan hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang terakhir kita mau sampaikan bagian terakhir meskipun ya kita ingin panjang lebar masalah sunnah cuma tidak apa-apa kita akhiri dengan pembahasan terakhir yaitu iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla bid fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Ini juga solusi dari Rasul SAW dalam kita menghadapi segala bentuk fitnah. Dari segala bentuk perselisihan. Tidak cukup berpegang teguh dengan sunnah. Wajib meninggalkan bid'ah. Sebagaimana nggak cukup kita hanya bertauhid. Harus kita meninggalkan syirik. Itu metode Al-Quran dan Sunnah. Ya, antum nggak akan tahu ya nikmatnya sehat kecuali kalau apa? sakit. Ya. Ini seperti malam dan siang. ya, makanya Al-Qur'an tidak hanya menjelaskan yang baik-baik saja, namun memperingatkan dari yang jelek. Tidak cukup memperingat mem, menyeru kepada tauhid, namun melarang dari apa? syirik. wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadah kepada Allah tinggalkanlah syirik. Itu metode Islam, metode Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, menyeru kepada tauhid, melarang dari syirik. Menyeru kepada sunnah, melarang dari apa? Al-bid'ah. Jangan ambil sepotong saja. Ini terjadi sekarang ini. Itu metode dakwah sampaikan yang baik saja tauhid, ya. Jangan ngomong masalah syirik, nanti umat akan lari. Eh, umat nggak akan hadir pengajian. Nanti pengajian sedikit yang hadir. Kalau membahas masalah apa? Syirik bid'ah. Naudzubillah minta Rasul yang mengajarkan. Tidak cukup hanya berpegang teguh dengan sunnah. Nggak cukup menyeru umat kepada sunnah. Harus melarang daripada apa? Al bid'ah. Ini Rasul. Alaikum bisunati. apa cukup? Tidak. Iyakum wa muhdasati al umur. Inilah ya gambaran dakwah salafiyah. Metode tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah memurnikan Islam dari kotoran yang menempel, baik kotoran syirik, kotoran bid'ah, khurafat dan yang lainnya. Dan mentarbiyah, mendidik umat di atas sunnah, di atas tauhid. Itu ya program dakwah salafiyah. Visi misinya dakwah salafiyah, atas fiyah wa tarbiyah. Di antaranya apa? Alaikum bisunnati wa iyyakum wa muhdatsati al umur. Kemudian dalam hadis ini jelas jauhi kebid'ahan dan juga jauhi ahli bid'ah, bukan malah apa? bermesraan dengan ahli al bid'ah, bukan malah bersatu dengan ahli al bid'ah. Hati-hati, al bid'ah seperti apa? Kala jengking. Sekarang dia nggak punya kesempatan untuk ayah membubarkan kajian antum namun kalau punya kesempatan pasti akan dilakukan. Seperti kalah jengking. Eh kepalanya ya dipendam di tanah, ekornya apa? Siap menyengat kapan ada ada waktu. Maka hati-hati. Ya, ini adalah ahli al bidah. Kemudian Rasul mengatakan, eh setiap bid'ah itu sesat. Ya, ternyata bid'ah adalah urusan apa? Agama. Eh, kalau mungkin kita mau sampaikan apa itu bid'ah, Imam Ash-Shatibi dalam kitabnya Al-Itisam mengatakan al-bid'atu tariqatun fiddin muhtaratun mukhtara'atun tudoi syar'iyah yuksadu bisuluki alaiha al-mubalaghatu fit ta'budillahi subhanahu wa ta'ala. Bid'ah adalah suatu jalan yang diada-adakan dalam urusan agama. Ya, yang Rasul maksudkan bid'ah sesat adalah bid'ah dalam urusan apa? Agama. Ini harus dipahami. Kalau orang-orang jahil, orang awam, sering kita dengarkan sedikit-sedikit bid'ah. Ini ya iPad, ini ya, HP apa bid'ah? Kita katakannya itu bid'ah dalam urusan apa? Dunia. Namun itu nggak ter nggak tercela. Rasul mengatakan antum a'lamu bi dunia dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Namun yang Rasul celah bid'ah dalam urusan agama. Kullu bid'atin dolala dan setiap bid'ah dalam urusan agama sesat. Ya, tidak ada pengecualian. Rasul yang mengatakan. Ya, ini pembahasan panjang. Eh, bagaimana membantah orang yang memiliki keyakinan bid'ah ada bid'ah hasanah. Kita katakan Rasul mengatakan kullu atin dolalah dan itu dipahami oleh para sahabat, para ulama-ulama ahli sunnah. Di antaranya ya seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan kullu atin dolalah wa in ra'ahan nasu Semua bid'ah sesat meskipun semua orang menganggap baik. Ya, karena kita pegangannya Al-Quran dan Sunnah, bukan mayoritas manusia. Imam Malik mengatakan, Man ibtada fil islami bid'atan roha sanatan, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa berbuat kebid'ahan, dan dia menganggap itu bid'ah yang hasanah yang baik, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Karena Allah telah berfirman, al lakum Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi, bid'ah semuanya sesat dalam urusan agama ini. Tidak ada bid'ah yang yang hasanah. Eh, dan bid'ah baik yang akidah atau yang amalia sesuai dengan pembagian mereka itu semuanya bisa mengeluarkan orang dari alu sunawal wal, wal jamaah. Ya. Dan ini sudah pernah kita sampaikan dari fatwa para ulama dan Syekh Al-Bani rahimallahu taala. Karena Rasul sendiri mengatakan kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah sesat. Eh orangnya juga bisa apa? Sesat nggak peduli. Rasul mengatakan bid'ah secara umum, bid'ah yang akidah atau bid'ah yang apa? Amalia. Ketika Abdullah bin Mas'ud eh, melihat ada sekelompok orang berzikir jama'i, itu bid'ah apa? Amalia. Namun beliau mengatakan innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammad au muftatihu dolalah. Kalian ini cuma ada dua kemungkinan. Kalian merasa lebih mendapatkan petunjuk daripada Rasulullah atau kalian sengaja membuka pintu kesesatan. Eh Abdurrahim Mas'ud menyesatkan, mengatakan sesat bagi yang mengamalkan bid'ah amalia. Kok ada orang sekarang yang ya menisbahkan kepada salaf atau salafi ya jangan mudah membid'ahkan ya bid'ah amaliyah. Naudzubillah min dalik. Ini contohnya sahabat membid'ah menyesatkan ya mengatakan sesat bagi yang berbuat apa? bid'ah amaliyah. Ini eh secara sekilas apa yang bisa kita sampaikan dari faedah manhaj dan akidah dari hadis Irbad bin Saria radhiyallahu anhu semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan di kampung Ana setiap tahun ada penyembelihan kambing di makam keramat. Biayanya dari iuran warga. Pernah orang tua Ana nggak mau bayar karena takut kesyirikan dan akhirnya diancam sama tokoh masyarakat disuruh pindah atau diusir. Akhirnya mau nggak mau orang tua anak jadi ikut bayar Apa hukumnya orang tua anak? Yang pertama, ini suatu musibah ya. Memaksa orang berbuat syirik. Ini sama dengan kaum musyikin jahiliyah. Yang kalau kita baca kitab Tauhid karangan Syekhul Islam Muhammad al wahab ada sebuah riwayat yaitu ada dua orang yang ketika melewati suatu desa dipaksa untuk apa? berkorban bagi eh berhala yang mereka miliki bagi Tuhannya mereka. Tuhannya mereka lagi kehausan, lagi kelaparan harus apa? Eh, setiap yang lewat mempersembahkan ya korban meskipun harus seekor lalat ya. Dua orang ini ketika mereka mengorbankan tersebut ya menyembelih korban sampai lalat pun mereka korbankan yang penting berkorban untuk ya sang Tuhan yang kelaparan itu ya. Ketika itu mereka terpak eh, yang melaksanakan. Namun yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Kenapa kok beda? Yang pertama dia berkorban dengan memang akidahnya. eh dengan dia sukarela. Ya, dia masuk neraka. Adapun yang masuk surga, dia ya berkorban karena apa? Terpaksa, karena dipaksa. Eh maka kasus seperti ini sama dengan tadi. Ya, kalau memang sudah dipaksa, diancam dan sebagainya, ya dalam keadaan darurat maka boleh menyumbang namun niatnya karena terpaksa tadi atau niatnya untuk nyumbang kampung yang lain. Ya, insya Allah tidak berdosa karena apa dipaksa. Allah mengatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Eh kecuali yang dipaksa untuk kufur sedangkan hatinya tetap ia eh, tenang dengan keimanan. Jadi wallah alam ya kalau memang bisa pindah dari tempat itu karena itu tempat yang naudzubillah minal kalau seandainya seperti itu keadaannya ini eh, kampung yang paling bejat di dunia ya sampai apa memaksa untuk berkorban bagi ya karena Rasul mengatakan la'an Allah man Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Ini kampung yang terlaknat kalau seperti ini, ya. kampungnya apa? Menyembelih korban untuk ya Tuhannya mereka yang berupa kuburan keramat tadi. Ya, ini adalah apa kampung yang terlaknat. La'an Allah mandabaha lighirillah. Sahih Muslim. Rasul mengatakan Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Kalau bisa pindah itu yang paling utama. Cari tempat yang itu hijrah yang luar biasa. Ya, hijrah tidak terputus sampai hari kiamat. Kalau mampu, kalau nggak mampu ya sudah. Fatakullah mas tatatum tetap mengingkari keadaan tersebut. <clears throat> Yang menjadi subhat adalah ketika firqah haroka berdalil bahwa pemimpin saat ini sudah keluar dari Islam dengan dalil pada bab Nawakidul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang nomor 8 yaitu bertawun dengan orang kafir dalam menjerumuskan kaum muslimin lalu bagaimana menyikapinya yang pertama memang inilah keadaan kelompok khawarid pemimpin yang bagaimanapun modelnya bagaimanapun eh, orangnya selama bukan dari mereka tetap akan dikafirkan. Eh jangankan Bapak Presiden Jokowi, eh Ali bin Abi Thalib, eh penghuni surga, menantunya Rasulullah, termasuk khulafa rasyidin yang kita diperintahkan mengikuti sunnahnya alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa rasyidin dikafirkan oleh mereka bahkan terbunuh di tangan kelompok khawarid yaitu Abdurrahman bin Muljam ya jangan aneh kalau mereka suka mengkafirkan itulah agama mereka Ya, naudzubillah min dalik. Ya, adapun eh, tak kasus tak dalil mereka yaitu masalah kata ya di sini tolong menolong dengan orang kafir, kerjasama dengan orang kafir. Ini salah satu sumber radikalisme terorisme. Tidak bisa memahami apa itu al-muwala dan atawali. Al-muwala itu berwala loyalitas kepada orang kafir karena urusan dunia. Ya, itu tidak mengeluarkan dari Islam, itu kefasikan maksiat. Ya. Antum cinta kepada pemain sepak bola yang kafir. Yang luar biasa, fotonya ada di HP, di iPad, di laptop, di kamar luar biasa. Cinta kepada pemain apa? Sepak bola yang kafir. Itu fisik, kefasikan, itu muala. Ya ayuhalladina amanu la tattakhidu adui wa aduwakum awliya tulkuna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang beriman, janganlah sebagian eh, ya orang yang beriman janganlah akan menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali kalian. Jangan kalian meletakkan kecintaan kalian kepada mereka. Ya. Ini sebab nuzulnya berkaitan dengan kisah seorang sahabat yang bernama Haltib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu. Ketika itu dia membocorkan rahasia Rasulullah. Rasulullah pernah mau melakukan serangan rahasia ya semu, apa serangan fajar lah kepada kaum musyrikin di kota Mekah. Hatib bin Abi Bata'ah menulis surat rahasia, membocorkan rahasia Rasul dikirim lewat eh, kurir ya. Seorang perempuan pada waktu itu. Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah, ada yang bocorkan rahasia beliau. Rasul pun mengutus Ali bin Abi Thalib mengejar sang kurir diinterogasi pertamanya nggak mengaku sampai mau ditelanjangi ya akhirnya apa mengakui bahwasanya ada surat rahasia yang dikirim oleh sahabat beliau yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Kemudian Rasul nggak langsung mengkafirkan. Eh padahal apa? Kasus ini apa? Membocorkan rahasia Rasulullah kepada kaum musyrikin, menolong kaum musyrikin, membantu kaum musyrikin. Ya, ini kalau orang haroka langsung apa? Kafir Hatib bin ta'ah. Namun lihat Rasulullah. Kata Rasulullah, maha malaka ya Hatib. Rasul menegur, wahai Hatib, apa motivasimu membocorkan rahasiaku? Hatib bin Abi pun ya, menjelaskan apa motivasi beliau. Kata beliau, ya Rasulullah, para sahabat-sahabatmu di kota Mekah punya keluarga yang kuat. Ya, nggak mungkin diganggu oleh orang musyrikin. Aku punya keluarga. Aku takut mereka diganggu. Aku pun ingin menanam jasa kepada kaum musyrikin tujuannya untuk melindungi menjaga keluargaku yang di sana. Ini cinta orang kafir karena urusan apa? Membantu orang kafir karena urusan dunia. Rasul nggak mengkafirkan. Ya. Apalagi beliau termasuk ahli ahli Badar. Makanya ulama mengatakan ini memang sumber terorisme yaitu tidak bisa membedakan antara al-muwala Al-mu'ala itu cinta membantu orang kafir karena urusan dunia. Ya. Ini hukumnya apa? Fiskun. Adapun yang kedua atawali yaitu ridho, cinta kepada orang kafir karena urusan agama. Cinta ridho kepada agama orang kafir. Ini yang kufur besar. Dalilnya apa? Surat Al-Maidah yang terkenal kemarin-kemarin itu. Itu ayat berapa? 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wa nasara awliya ba'dhum ubadin ba'din. Wahai orang beriman, jangan kalian menjadikan orang Yahudi Nasara sebagai wali-wali kalian, sebagai mereka wali bagi sebagian yang lain dan barang siapa yang tawalla ya tawalla wa man yatawalla tawali eh barang siapa yang bertawali kepada salah seorang di antara mereka maka dia termasuk mereka orang kafir Kata Imam Ibnu Jarir atau Bari atau wali artinya ridho kepada agama orang kafir. Itu yang mengeluarkan dari apa? Al Islam. Ya, ini kekeliruan kelompok eh haroka kelompok teroris. Gak bisa membedakan mana tawali watau eh dan muwala Dan kemudian seandainya pun betul ditanya dulu dan yang menfatwakan kafir ulama bukan orang jahil namun ngelama. Ya, ini sekali lagi bantahan kepada kelompok eh, teroris. <clears throat> Apakah ahlul ahwa dan ahlul bid'ah masih termasuk ahlul sunnah wal jamaah? Ya nggak mungkin. Eh, eh, ya, ahlul bid'ah plus ahlul sunnah. Gimana? Ya, ahlul bid'ah ahlul bid'ah, ahlul sunnah ahlul sunnah. Ya, eh, nggak mungkin bisa apa? Bersatu. Bisa nggak bersatu antara api dengan air? Ya, dan la yastami'an dua kelompok, ya dua yang bertentangan, nggak mungkin bisa apa? Bersatu. Ya. Namun sekarang ini ada memang orang-orang yang dari alil bid'ah, dari haroki masuk ya menyusup ke salafi. Memang casingnya salafi, namun isinya apa? Salafi haroki. Ya. Namun sebenarnya ini istilah saja, itu haroki. Ya, nggak mungkin salafi jadi apa? Haroki. Insya Allah kajian kita besok ada masalah ini. Salafi bukan bukan Haroki. Ya, namun inilah sekali lagi ya, eh, serba ayat eh, di antara sebagian orang itu serba mutasabiat samar-samar, gizi nggak jelas. Ya. Salafinya nggak jelas, ya Harokinya juga samar-samar, hati-hati. Nah, ilah kecuali bagi yang betul-betul meneliti akan tahu siapa sebenarnya Salafi dan siapa Haroki. Sebab anak pernah mendengar dari ustaz sunnah bahwa mereka masih termasuk ahlu sunnah. Ya, ini ustaz sunnah yang aslinya adalah ahli bid'ah. Ya. Sekali lagi hati-hati sekarang ini ya banyak ya yang menyusup kepada barisan dakwah salafiyah pada dia haroki. Ya. Atau seperti yang kita katakan tadi, dulunya pernah jadi salafi, sekarang menjadi ahli al-bid'ah. Ya, hati-hati Ya di antaranya memang ucapannya seperti ini. Ya kelompok ikhwan muslimin mereka alusuna wal jamaah ya alusuna wal jamaah gang berapa ya tokohnya saja Hasan al Banna ikut tarekat sufia kok dikatakan alusuna wal jamaah naudzubillah min dalik hati-hati banyak sekarang talbis penipuan epang eh, kaburan hakikat al bid'ah dengan alu sunnah wal jamaah Ya, ini hati-hati ustadz-ustadz yang ngomong-ngomong seperti ini, ini bisa jadi memang ahlul bid'ah yang yang mengaku sebagai ahlu ah, sunnah. Ini berkaitan dengan masalah pemimpin yang kafir sedangkan rakyatnya kaum muslimin. Kata para ulama, secara asal pemimpin kafir atau orang kafir nggak boleh, nggak berhak, ya, nggak sah memimpin kaum muslimin. Cuma sekarang bagaimana kalau terjadi? Ya. Bagaimana kalau sudah apa? Terpilih pemimpin yang kafir. Apakah boleh mengkudeta? Ulama menjawab, boleh dengan tiga syarat. Yang pertama jelas kafir ya. Yang kedua, harus kaum muslimin punya kekuatan untuk melengsarkannya. Jangan seperti tadi, eh pemimpin punya pesawat tempur, rakyatnya cuma punya becak tempur, ya. Jangan mengatakan ya, kita kan tawakal Ustaz. Ya, tawakal harus ada apa? Sebab, harus ada modal, ya. Jangan tawakal begitu saja tanpa eh, sebab akibat, ya, tanpa wa aidulahum masatatu min Ini punya kekuatan. Yang ketiga, pertimbangan maslahat dan mafsadah. Dan itu yang mempertimbangkan semuanya para ulama dan ahli-ahlinya ya ketika kaum muslimin mau kudeta terhadap pemimpin yang kafir tersebut, dipertimbangkan apakah kerusakan yang lebih besar atau kemaslahatannya. Kalau memang disepakati atau ya, mereka meyakini ke, uh, eh, kemaslahatan yang lebih banyak, boleh mengkudeta. Kalau enggak ya sudah bersabar. Ya, kalau nggak bisa ya tinggal di situ ya berhijrah. Ya. Jadi intinya semua sudah dijawab oleh para ulama. Makanya fas'alu ala dikri in kuntum la ta'lamun. Wallahu alam. Eh, ingin kita sampaikan juga masalah poin yang ketiga itu mempertimbangkan masalah dengan mafsada. Para ulama eh masyayikh dakwah salafiyah menyayangkan ya apa yang terjadi di Suriah ya. Di Suriah kita yakini presidennya kafir Bashar Assad ya. Karena dia adalah pengikut sekte Syiah Nuseria al batinia yang sepakat ulama mengkafirkan kelompok sekte Syiah ini. Ya. Syekh Ali bin Hasan pernah ditanya ketika Jaurah kapan lalu di puncak. Ya Syekh, apakah boleh kita mengkafirkan Basar Asad? Ya. Kata beliau, nah nulanu kafiru. Kita nggak mengkafirkannya. Li'anahu kafir. Karena dia memang secara asal sudah apa? Sudah kafir. Nggak usah capek-capek antum apa? Mengkafirkan. Dia sudah apa? Sudah kafir. Ya. Cuma masalahnya nggak ada pertimbangan masalah dengan mafsadah. Ya, ketika terjadi ya pemberontakan, apa yang terjadi? Kerusakannya luar biasa banyaknya. Berapa ratus ribu kaum muslimin yang terbantai? Eh, berapa juta kaum muslimin yang mengungsi dari Suriah? Ini diantara apa? Biang keroknya adalah ya ulama-ulama harokah yang menggerakkan kaum muslimin di sana untuk kudeta tanpa dipertimbangkan maslahat dengan apa? mafsadahnya. Betul punya kekuatan, punya senjata, cuma pertimbangan masalah dengan mafsadahnya. Apa yang terjadi? Sudah berapa tahun sekarang? Sampai sekarang enam tahun kurang lebih. Ya, masih belum selesai. Berapa korban kaum muslimin? nggak dipertimbangkan masalah dengan apa? mafsadahnya. Ya, ini sekali lagi bukan berarti kita ya hanya sekedar ya, menyalahkan begitu saja, ya, kita juga apa berdoa untuk kaum muslimin di Suriah sana membantu apa yang kita bisa. Cuma ini kita ambil pelajaran. Jangan terjadi seperti itu lagi. Kalau mau mengkudeta, ini syaratnya. Eh dan yang sekali lagi yang paling penting ulama alusunnah yang berfatwa. Eh bukan ya eh, baru lulus LC ataupun MA atau dokter kemudian apa berfatwa seperti para ulama yang ya eh, mumpuni dalam bidang ini. Ya, itu sekali lagi yang harus dipahami. Terus? Terus kan? Sampai jam 12. Cukup. Enggak kurang dah. <laughs> Iya, cukup sekian ya apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.